Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah sebelum kita lanjutkan membaca nailu Roja maka berkenaan dengan pembahasan niat yang kemarin kita baca di halaman 97. Maka untuk memperjelas ingin saya bacakan uh, sarah yang lain dari Safinatun Najah yaitu Ruyatul Muna tentang masalah niat di Ruyatul Muna disampaikan ya, pengertian niat secara bahasa adalah mutlakul qasdi semata-mata bersengaja Sedangkan eh, secara syariat niat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Bersengaja untuk melakukan sesuatu yang niat ini kesengajaan ini berbarengan dengan melakukannya. Maka tidak termasuk niat azam. Azam adalah qasdu syai' ma'a adamil iktiran bi fi'lihi bersengaja bermaksud untuk melakukan satu hal yang masuk yang maksud tersebut tidak bergandengan dengan perbuatannya. <clears throat> Kemudian <clears throat> hukum niat hukum niat adalah biasanya atau umumnya adalah wajib. Di sini Syafi'iyah mengatakan ghaliban biasanya karena niat terkadang hukumnya mandub di sebagian kasus contohnya memandikan jenazah ya, niat untuk, untuk memandikan jenazah hukumnya dianjurkan dan tidak wajib menurut syafi'iyah tempat niat adalah hati kemudian waktu niat adalah awal ibadah kecuali puasa fa innaha niat puasa itu lebih dulu daripada puasanya alasannya usri muraqabatil fajri karena kesulitan untuk mengintai ya, datangnya fajar alasan yang kedua karena seandainya seorang itu mengintai kedatangan fajar baru pasang niat maka khalafal amra bitabyitin niyati maka dia menyelisihi perintah Nabi untuk memalamkan niat. Adapun tata cara niat maka itu berbeda dengan perbedaan hal yang diniatkan, sholat, puasa dan yang lain, misalnya wudhu, apa niatnya, apa yang dihadirkan, maka ini nanti berbeda-beda. Kemudian berkenaan dengan syarat niat yang tujuh, kalau di eh, di sini di Nailul Roja wasurtu hasittah. 6 kalau di Royatul Muna sabah tujuh. Yang pertama adalah Islam Nawi. Orang yang berniat adalah muslim. Maka tidak sah niat dari orang kafir kecuali dalam semisal kasus wanita kafir niat mandi ya, mandi dari haid atau semacam itu supaya halal dikumpuli oleh suaminya yang merupakan laki-laki muslim. Ya. Maka eh, niat dia untuk mandi haid dalam hal ini sah. niat ya, dalam hal ini sah fatasihu minha an-niyah maka niat mandi haid dari wanita ahli kitab yang suaminya muslim maka itu sah karena jika dia tidak mandi haid ya maka uh, suaminya tidak boleh mengumpulinya kemudian tamyiz Ya, yang punya niat itu adalah seorang yang tamyiz. Maka di sini definisi definisi tamyiz di Ruyatul Muna definisi tamyiz adalah alladzi ya'kulu wahdahu, seorang anak yang bisa makan sendiri wa yashrabu wahdahu, minum sendiri wa yastanji wahdahu dan cebok sendiri. Maka jika tiga hal ini bisa dilakukan sendiri, maka anak tadi statusnya tamyiz. Maka tidak sah niat dari anak kecil yang belum tamyiz. Demikian juga tidak sah niat dari orang yang gila yang tidak memiliki tamyiz. Maka kecuali dalam dua kasus. Yang pertama adalah wudhunya anak kecil yang belum tamyiz untuk tawaf. Maka cukup yang berniat wudhu memeniatkan maka ini diwakili niatnya oleh walinya. Maka khusus untuk ibadah haji dan umrah ya, ibadahnya anak kecil sebelum tamyiz itu sah. ya, maka semua ibadah itu tidak sah dilakukan oleh anak yang belum tamyiz <clears throat> kecuali ibadah haji dan umrah. Nah lantas siapa yang pasang niat misalnya wudhu untuk tawaf maka yang pasang niat adalah walinya. Karena tawaf adalah rukun dalam nusuk dan tidaklah sah kecuali wudhu. Dan niat adalah diantara antara fardu dalam wudhu. Ya, kemudian orang eh, yang kasus yang kedua berkenaan dengan orang gila tidak sah niatnya kecuali niat zaujah majnunah istri yang statusnya gila ya, niat dia dari haid mandi dari haid supaya halal dikumpuli oleh suaminya maka niatnya bisa diwakili oleh suaminya Kemudian yang ketiga adalah sama al-ilmu bil manwi, mengetahui apa yang diniatkan. Maksudnya yang dimaksudkan adalah ayakuna ingda ilmun. Orang yang punya niat, orang yang berniat tersebut punya ilmu tentang tata cara ibadah yang akan dia lakukan. Jadi ilmunya eh, bukan ilmu masyru'iyah namun ternyata penjelasannya adalah ilmu tentang kaifiyah. Bukan ilmu tentang disariatkannya perkara ibadah yang akan diniatkan, namun ilmu tentang tata cara ibadah yang akan dikerjakan. Kemudian yang keempat, adamul itian bima yunafiha. Atau kalau di bahasa di Nailul Raja, adamul munafi tidak melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan niat. Contohnya semacam orang berniat untuk wudhu wartadda asna'ahu. Lantas dia murtad di tengah-tengah wudhu. Saat berwudhu tersebut dia mencaci maki Allah. Misalnya maka murtad dia dengan uh, dengan uh, dengan ucapannya. Maka ini bertentangan dengan niat karena niat harus muslim dengan murtad dia tidak, tidak lagi muslim atau contoh yang lain yang yunafi adalah a'rada anhu dia masa bodoh dengan wudunya dia berwudhu di tengah-tengah ah, berwudhu dia kemudian i'rad tidak punya keinginan untuk melanjutkan wudhu. Kemudian yang kelima ada muta'liq qat'iha bisyai' tidak mengkaitkan pemutusan niat dengan sesuatu. Contohnya seorang itu berniat dalam sholat bahwasanya dia akan menghentikan sholat jika fulan datang. Ya, jika si A datang maka saya berniat untuk berhenti sholat. Maka wala tasihu an-niyatu wala salatu maka niatnya tidak sah niat salatnya tidak sah demikian juga salatnya tidak sah meskipun dia tidak menghentikan salatnya dan termasuk taklik adalah kalimat insya Allah oleh karena itu di sini disampaikan eh, eh, jika seorang itu mengatakan saya niat wudhu insya Allah. Maka jika niatnya adalah taklik mengkaitkan wudhu dengan kehendak Allah, maka niatnya tidak sah. Non jika niat dengan insya Allah itu tabaru ngalap berkah dengan penyebutan nama Allah, maka soha maka sah. Kemudian yang keenam, adalah ada mutaraddud fi qat'iha Tidak ada kebimbangan dalam memutus niat. Bi ayataraddad fi qat'i nahwil wudhu'i semacam bimbang untuk memutus ataukah tidak wudu yang dia kerjakan atau salat yang dikerjakan. Fa in taraddada fi qat'i salati batalat. Ya, jika gimana kalau terjadi kebimbangan? Maka jika kebimbangan untuk memutus dan menghentikan sholat itu terjadi, maka jika terjadi dalam kasus sholat, dia bimbang untuk memutus sholatnya. Saya sholat, lanjut sholat ataukah tidak? Dia ada kebimbangan untuk memutus sholat, batalat, maka sholatnya batal. Namun lain hanya kalau untuk wudhu, Wa in taraddada fi qat'il wudu'i. Namun jika seorang itu bimbang untuk menghentikan wudu, maka soha ma'atabi minal wudu'i kebelah taradud Maka gerakan wudu atau aktivitas wudu sebelum muncul kebimbangan itu sah. Sebelum muncul kebimbangan, maka kebimbangan munculnya pas masuk tangan. Maka basuh mukanya berarti sah. Wahtaja ila tajdidin niyati ba'dahu. Non perlu ada perbaruan niat. Wa ila jika tidak ada perbaruan, maka lam yasiha mafa'alahu ba'da taraddud. Maka aktivitas wudhu setelah kebimbangan itu tidak sah. Maka sampai sini sama enam Kemudian uh, yang ketujuh yang ada di Royatul Muna kuku al-muqtadi, kepastian faktor pendorong untuk berniat. Kalau wudhu faktor pendorong untuk niat adalah hadas. Maka contohnya kepastian adanya hadas untuk wudhu maka niat wudhu tidak sah jika ada kebimbangan. Saya hadas ataukah tidak masih bimbang. Sepertinya iya, sepertinya tidak. Maka wudhu dalam keadaan belum ada kepastian hadas itu tidak sah. Contohnya ada orang yang ingin berwudhu dalam keadaan ragu-ragu tentang hadasnya. Setelah selesai berwudu, banalahu jelas baginya ternyata dia berhadas fala yasihu wudu'uhu maka wudunya tidak sah itu yang dimaksud dengan tahakkuku al-muqtadi adanya kepastian tentang sebab yang mengharuskan untuk berniat Kemudian kita lanjutkan membaca Ghayatul Muna Terakhir kita bahas tentang macam-macam bulu sampai apa ya? Sampai al-idharan ya. Al-adab al-arba'ah. Nah. Kemudian qala al-syarih rahimallahu taala ya al-adab al-arba'ah ahdab adalah ya, bulu yang tumbuh pada kelopak dua mata maka dia ada empat ada yang atas ada yang bawah dalam bahasa Arab namanya ahdab bahasa kita apa namanya bahasa kita namanya apa bulu di bukan alis bawahnya alis ini di kelopak mata orang Jawa namanya idep ya kemudian ya adalah bulu yang tumbuh di dagu. Kemudian syarif adalah bulu yang tumbuh di bibir bagian atas. Kita sebut dengan kumis. Anfaqah adalah adalah bulu yang tumbuh pada bibir bawah. Ini di bibir bawah namanya anfaqah. Kemudian munfikatani namun di catatan kaki dikoreksi yang betul fanikani. Fanikani adalah bulu yang tumbuh pada bibir bawah namun di sekitar anfaqah. Yeah di sekitar anfaqah boleh jadi tidak pas uh, di kiri atau kanannya anfaqah Nah itu namanya fanikani. Kemudian lanjut ke rukun wudhu yang ketiga. Asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh dua tangan bersama siku. Artinya siku ikut basah. Al-yadani jamak dari yadun. Dalam bahasa Arab yadun itu dari ujung jari jemari sampai katif. Sampai katif. Katif itu pertemuan antara lengan atas dengan pundak. Pertemuan antara lengan atas dengan pundak namanya katif. Secara syariat kalau di bab wudhu yang disebut tangan adalah dari ujung jari sampai sedikit di atas siku. Sedangkan dalam bab pencurian ya, maka yang disebut dengan tangan potong, hukuman potong tangan yang disebut dengan tangan adalah uh, ujung jari-jari sampai dua ku' ku' adalah tulang yang menonjol Ya, ada dua, dua tulang tulang yang menonjol di pergelangan. Namanya ko' Ini nama untuk tulangnya. Mirfaka, mirfakani bentuk dua dari mirfak. Mimnya di kasrah. Faknya di fathah. Wa'ak suha dan boleh juga dibalik marfik Wahia dan dia adalah pertemuan dua tulang. Dua tulang tersebut adalah tulang adad. Adad adalah lengan atas dengan ibratul zira. Zira itu hasta. Sedangkan ibrah uh, ibrah maknanya adalah Ibrah kalau untuk siku artinya adalah ujung tulang yang menonjol saat hasta ditekuk. Saat hasta ditekuk, maka tulang yang menonjol di ujung hasta itulah yang disebut dengan ibratul zira. Penjelasannya maka uh, rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh dua tangan. Wa ma'alihima dan semua yang ada di dua tangan boleh jadi ada bulu termasuk di antaranya adalah adzafir kuku dan termasuk di antaranya adalah as-sil'ah. Sil'ah itu biasanya barang dagangan. Namun di sil'ah di sini maknanya adalah warumun ghalid bengkak yang tebal yang tidak nempel di daging yang dia bergerak dengan bergeraknya daging walau khilaf dan dia punya tutup wayak belu ziyadah dan dia bisa tambah besar Li kharijun anilahmi karena dia adalah sesuatu di luar daging maka boleh jadi semacam toh atau ini, ini orang Jawa bilang toh atau yang lainnya satu yang bengkak satu hal yang menonjol dia Eh, di luar daging boleh jadi item-item kalau toh dari lahir nah, itu silaah. Kemudian dan wajib hukumnya menghilangkan ma'aliha minal ha'il penghalang yang ada di dua tangan semacam kotoran yang menumpuk dan itu bukanlah uh, keringat ilam yata'adzar fasluhu jika tidak tidak memungkinkan ya ta'adzar tidak memungkinkan lam tidak tidak tidak memungkinkan berarti memungkinkan in lam ya ta'adzar jika memungkinkan fasluhu untuk disingkirkan Maka jika itu adalah keringat atau sesuatu yang mutaadzir tidak mungkin dipisahkan, maka tidak mengapa. Wakata demikian juga lam layak lataduru tidaklah mengapa kulit dari dumal Nah, eh, kulitnya koreng. Kalau orang terluka, kemudian proses ada proses kemudian penyembuhan nanti akan tumbuh the kulit yang biasanya orang itu suka sekali enak kalau di ya, dikelupas. Ini kosratu ad-dumal asik kayaknya kalau kemudian di ya, di apa diklupasi dikit-dikit ya. Nah, itu kasratu ad-dumal. Maka keberadaan dia tidak mengapa. Wa in sahulat izalatuha meskipun mudah untuk menghilangkannya. Dan semisal dengan dua tangan dalam apa yang telah disebutkan masalah ini, ini ketentuan ini berlaku untuk bakil a'da semua anggota wudhu. Jadi, maka ketentuan dalam masalah tajibu izalatu ma'aliha minal ha'il dan seterusnya itu semua tidak hanya berlaku untuk tangan. Tangan di sini hanya untuk contoh, namun berlaku juga untuk anggota wudhu yang lain. Kemudian yang keempat kalau dalam Mazhab syafi'i yang jadi rukun wudhu adalah mengusap sebagian rambut kepala. Ra'su adalah nama untuk ma'ro'asa apa yang memimpin wa'ala dan yang tinggi. Sedangkan ra'su di sini artinya satu hal yang telah dikenal. Tidak perlu didefinisikan. Mendefinisikannya malah satu hal yang boleh jadi malah bikin kebingungan. Dan yang dimaksud dengan al-masah adalah wusulul balal. Balal artinya basah-basah. Sampainya basah-basah. Nah, maka ada masah, ada ghusl. Kalau ghusl itu nanti akan ada air yang mengalir ada air yang mengalir boleh jadi menetes atau mengalir berjalan misalnya yad membasuh tangan maka ada air aliran air yang mengalir boleh jadi netes atau kemudian boleh jadi mengalir dari atas ke bawah sedangkan kalau masah itu tidak ada jarionul ma aliran air tidak ada yang disebut dengan al-balal, basah-basah. <clears throat> Penjelasannya rukun wudhu yang keempat adalah <clears throat> sampainya al-balal, basah-basah itu sampai dalam ini di rambut kepala. Di sini disampaikan meskipun tanpa perbuatan pelaku perbuatan. Maka tanpa sampainya tadi tanpa ada perbuatan. nih, Boleh jadi kemudian ada air yang menetes, <clears throat> menetesi kepala, sehingga terwujudlah balal. Artinya tidak ada upaya, ada perpindahan upaya uh, untuk memindah air atau basah-basah tadi dari tangan ke situ. Maka meskipun tanpa fi'li fa'il, Perbuatan orang yang melakukan perbuatan bimasin dengan mengusap atau dengan mengguyur. <clears throat> Maka jika kemudian <clears throat> ya, semata-mata balal itu sah dan itu minimalnya, maka al-ghusl itu mimbabil aula jadi lebih-lebih lagi untuk boleh. Artinya kepala ditaruh di bawah keran. Nah itu terjadilah rusel. Maka itu ya boleh dan mencukupi. Oleh karena tadi tadi masa itu didefinisikan dengan musulul balal. Karena kalau masah itu berarti ada tindakan fi'lu fa'il maka dan fi'lu fa'il perbuatan pelaku perbuatan itu tidak jadi maksud yang penting adalah gimana ini basah boleh jadi ada perbuatan mengusap boleh jadi tidak oleh karena itu definisinya adalah wusulul balal supaya mencakup adanya fi'lu fa'il adanya pelaku ataupun tidak adanya pelaku kegiatan mengusap atau yang lain. Yang penting adalah usulul balal. Baik di situ masah ataukah kemudian rusel ataukah yang lain itu sampai kepada sebagian dari basyarati ra'si kulit kepala atau sebagian rambut kepala. Bisyarti dengan syarat Allah yaruja an haddihi. Tidaklah keluar dari batasannya idza mutta jika dipanjangkan min jihati nuzulihi dari sisi turun ke bawahnya. Falau balla maka seandainya seorang itu membasahi tangannya wa wada'aha ala khirqatin Lantas dia letakkan tangannya pada potongan-potongan kain yang potongan-potongan kain itu ada di kepala. Lantas al-balal basa basah itu sampai ke rambut kepala maka itu sudah mencukupi. Maka di kepala ini ada potongan-potongan kain kemudian tangan basah ditempelkan di situ meresap Nih, kemudian airnya sampailah basah-basah tadi di rambut kepala maka sudah dinilai sah. Kemudian terdapat perselisihan di antara Ibnu Hajar dan Aramli. Ibnu Hajar di sini maknanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan Ya, yang penting karena tadi wusulul balal sampainya basah-basah ke rambut kepala meskipun dia tidak ada niatan untuk membasahi kepala. Ternyata kepalanya basah. Maka sudah mencukupi kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Sedangkan Ar-Ramli mengatakan harus ada niat untuk membasahi rambut kepala. Nah, kemudian ukun wudu yang kelima adalah membasuh dua kaki bersama dengan dua mata kaki. Artinya dua mata kakinya basah. Al-Ka'ban definisinya adalah dua tulang yang menonjol ingda mafsil asak di pertemuan antara betis dengan telapak kaki. Eh, penjelasannya maka furudul wudu rukun wudu yang kelima adalah membasuh masing-masing kaki bersama dua mata kaki dan termasuk di sini adalah syukuk yaitu telapak kaki sebagian orang telapak kakinya enggak mulus sehingga ada pecah-pecahannya ini ada pecah-pecahannya maka pecah-pecahnya itu juga harus basah. Oleh karena itu wajib menghilangkan mafis syukuk. Sesuatu yang ada di pecahan-pecahan telapak kaki. Misalnya di situ ada lilin atau yang lain. atau lekuan uh, bisa kita artikan lekuan lekuan ya. sukuk di sini artinya lekuan lekuan daging di telapak kaki maka jika ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke dalam lekuan karena di situ ada uh, semak ada lilin atau yang lain maka lilinnya harus dihilangkan ilam yasil jika air itu bisa tidak sampai ke sana li lahmi karena dalamnya lekuan dagingnya Kemudian diperbolehkan mengusap syai'in min dahiri a'lal khuffi dan diperbolehkan mengusap khuf dan yang diusap dari khuf adalah a'la bagian atasnya dan yang diusap dari khuf itu syai artinya tidak harus isti'ab tidak harus semua bagian atas itu terkena basah yang penting ya, secara global dibasahi. Maka cara mengusap khuf itu dengan jari ditempelkan di ini khuf eh, kaki yang mengandung khuf kemudian tangan kemudian ditempelkan kemudian begini sehingga tidak istiab tidak semuanya itu terkena basah-basah masih syai jadi yang diusap sebagian dari bagian luar khuf bagian dalamnya tidak perlu karena tentu khuf sejenis eh, khuf adalah sejenis kaos kaki namun dari kulit yang diusap hanyalah bagian luarnya tidak bagian dalam yang tentu bagian dalam itu yang nempel dengan telapak kaki dan itu a'la bagian atasnya tanpa perlu bagian bawahnya. Ini sebagai pengganti membasuh dua kaki. Ketentuan mengusap khuf kalau dia mukim sehari semalam. Kalau dia musafir tiga hari tiga malam. Namun untuk mengusap khuf ada ketentuannya, ada syaratnya. Di sini disampaikan ada delapan syarat. Yang pertama, khuf tersebut dipakai ala toharotin kamilatin setelah toharoh sempurna. Artinya toharoh dengan air yaitu wudhu atau mandi junub. Setelah sempurna semuanya selesai baru pakai khuf. Maka jika tidak sempurna, contoh tidak sempurna, dia berwudu, kemudian basuh kaki kanan, setelah basuh e, guyur kaki kanan, setelah itu langsung pakai khuf kanan. Habis itu baru guyur kaki kiri, kemudian pakai khuf kiri. Nah ini berarti khufnya dipakai dalam keadaan belum toharoh sempurna. Maka berdasarkan penjelasan di sini tidak boleh mengusap khuf. Ini ya, Karena syarat mengusap khuf itu toharohnya sudah sempurna. Artinya kalau dia berwudu, basuh kemudian kaki kanan, kaki kiri selesai, total telah selesai wudu baru pakai khuf. Nanti kalau hadas maka ya, cukup dengan mengusap khuf. Yang kedua, Ya, khuf tersebut haruslah khuf yang kuat. Khuf yang kuat. Yang dimaksud kuat yumkinu mutaba'atil masyi alaihi. Memungkinkan untuk terus-menerus berjalan dengannya. Bisa dipakai untuk jalan. Ya, bisa dipakai untuk jalan lil hajati untuk kebutuhan atau karena kebutuhan maka berjalan karena kebutuhan terus menerus berjalan itu kuat khofnya tidak jebol syarat yang ketiga khofnya itu manian mencegah masuknya air min ghairarsin tanpa ada lubang lau subba alihi seandainya air itu dituangkan padanya. Seandainya air dituangkan padanya maka tidak ada air yang tembus sampai telapak kaki. Kemudian yang keempat, khofnya haruslah khof yang suci. Kalau dia terbuat dari kulit yang najis, karena kulit ya, yang najis, maka tidak sah untuk diusap. Kemudian yang kelima ayakuna satiran lima halil ghusli. Dia menutupi bagian kaki yang harus kena basuhan. Dan min ghairi a'lahu menutupinya bukan dari arah atas. Kalau dari arah atas boleh jadi kelihatan dan tidak tertutup. Ya, boleh jadi kalau dari arah atas kelihatan dan tidak tertutup, namun menutup dari arah yang lain. Amma adapun dari arah atas maka tidak disyaratkan. Boleh jadi dari arah atas tidak menutupi. Kemudian yang keenam ya, labis orang yang memakai khuf tersebut tidak mengalami hadas besar. Kemudian yang ketujuh, tidaklah kelihatan satupun dari mahalil fardi. Satupun dari mahal tempat al-fardi yang wajib untuk mendapatkan basuhan air. Maka tidak ada yang sobek khuf tersebut tidak boleh ada yang sobek sehingga terlihatlah bagian dari telapak kaki yang seharusnya wajib dibasuh dengan air. Kemudian yang kedelapan, tidak terlepasnya ikatan Wa ilam yadar syai'un meskipun tidaklah terlihat satupun dari mahal fardi. Maka boleh jadi khufnya tadi diikat, maka ikatannya tidak lepas. Kalau ikatannya lepas, meskipun tidak ada yang kelihatan, tidak boleh diusap. Kemudian ibtidak mulainya jangka waktu tiga hari tiga malam atau sehari semalam itu minyahayatil hadas adalah setelah selesainya hadas misalnya kentutnya lama itu hitung menitnya ya, tidak dari awal kentut namun dari nihayatul hadas akhir kentut ba'dal labsi setelah memakai khuf mutlakan mutlak menurut Ibnu Hajar al-Haytami